Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azani wasakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah syarah hadis yang pertama yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala setorkan hadis pertama Bismillahirrahmanirrahim an Mu'minin Umar bin Qala samit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli bil iman wa fa kana kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imraati yankiuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Naam barakallahu fikum tafadhal. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Kemarin sudah kita jelaskan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah mengenai dilarangnya kita melafatkan niat di dalam seluruh amalan kita. Karena niat itu tempatnya di dalam hati sedangkan zikir tempatnya di lisan. Apa kaidahnya? Uh, An-niyatu mahalluha fil qalbi wa mahalluhu fil lisan. Naam, an-niyatu mahalluha fil qalb wa mahalluhu fil lisan. Bahkan para ulama menyebutkan at-talaffudzu bin niyyati bid'atun. Melafatkan dengan niat adalah perkara bid'ah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala mengenai keberadaan sebagian manusia yang mereka masih, masih senang melakukan kebid'ahan yaitu melafatkan niat Kata mereka beralasan menisbahkan lafaz niat itu yang mengajari adalah Imam Syafi'i katanya. Jadi mereka menisbahkan ajaran lafaz niat itu dari Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i adalah imam yang ma'ruf. Nah, imam yang ma'ruf yang dikenal dengan nah, Imamul Madzhab, termasuk imam yang punya madhab, imam madhab. Adapun mengenai nama Imam Syafi'i, dihafal nanti yang belum hafal ya. Al-Imam syafii namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Jadi antum kalau mau menghafal satu paket sekalian, satu paket itu imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi majma'in. Baru apa? Abu Hanifah Nu'man bin Sabit rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Jadi imam yang empat kunyahnya semuanya Abu Abdullah kecuali kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya siapa tadi? Nu'man bin Sabit. Paham ya? Jadi antum langsung hafal satu paket gitu sudah. Nah, dalam artian ketika tanya tinggal diuraikan satu persatu. Nah, jadi Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Abu Abdullah. Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. Abu Hanifah beda sendiri. Namanya Nu'man bin Sabit. Apa maksudnya ya? nama barakallahu fikum itu perlu diperhatikan ya karena untuk menghafal terkadang kalau dirangkai seperti, itu mudah. Jadi Imam Madhab yang empat, kunyahnya siapa? Semuanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Sudah selesai. Nah, kita lihat Qala Syekh Saleh Al-Fauzan Habibullah taala, perhatikan yang punya kitabnya ya, yang tidak punya juga diperhatikan. Wa in kanu yansibuna ila al-Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala bi talaffuz bin niyyah. Walaupun mereka orang-orang yang masih senang dengan melafatkan niat-niat mereka menisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya Imam Syafi'i itu melafatkan dengan niat. Fa hadza mardudun min wajhain. Naam, maka ucapan ini terbantah dari dua sisi. Nah, ya itu enggak masalah. Nah, barakallahu fikum terbantah dari dua sisi. Awalan yang pertama, hadza lam yasihha 'anil Imam Syafi'i. Ternyata penisbahannya itu enggak benar. Nah, bohongan. Dalam artian penisbahan itu tidak benar dari Imam Syafi'i. Nah, berarti menunjukkan Imam Syafi'i saja apa? Tidak pada niat. Taruhlah seandainya benar, apakah Imam Syafi'i hujjah? Bukan al-hujjah kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Harus ditanamkan di benak kita semuanya al-hujjah Al-Qur'an was sunnah. Jadi kalau sudah megang lafaz ini hujjah adalah Al-Qur'an sunnah, sudah enggak ada apa iskal lagi. Karena sebagian orang buktinya Syekh fulan membolehkan, Syekh fulan paham ya? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nah, barakallahu fikum seakan-akan menganggap Syekh fulan itu ma'sum dari kesalahan itu keliru. Tapi antum harus tanamkan di benak Nah, barakallahu fikum kita semuanya bahwasanya apa hujjah Al-Qur'an was sunnah. Hujjah adalah dalil Al-Qur'an was sunnah. Sehingga ketika ada seorang ulama tergelintir muncul dalam televisi, muncul dalam YouTube misalkan, itu kan syekh al-sunnah, apakah itu hujah Bukan hujah Kalau seandainya Imam Syafi'i melafatkan niat nawaitu an usalliya, apakah Imam Syafi'i hujah Bukan hujah hujah Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an wa was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Oleh karena itu kita harus ber, berhati-hati barakallahu fikum jangan sampai na'am keliru di dalam apa? di dalam memahami sebuah perkara. Jadi hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah. Itu yang pertama. Yang pertama penyandaran kepada Imam Syafi'i tidak benar. Sanian yang kedua, lau sahha 'anil Imam Syafi'i falaisa hujjatan, ya kan? Kalaulah seandainya benar penisbahan itu kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i melafazkan juga maka itu bukan hujjah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Ini ucapan sangat bagus sekali. Nah, Syekh Saleh Fauzan sendiri apa? sebenarnya sudah membantah di sini. Dalam artian orang-orang yang berhujah bahwasannya boleh berdakwah di televisi, buktinya Syekh Saleh Fauzan juga muncul, nampak. Nah, kalau kalaulah ini benar nampak dan membolehkan, Syekh Saleh Fauzan sendiri bukan hujah. Seperti itu caranya. Itu yang pertama, yang kedua bisa jadi ketika Syekh Saleh Fauzan berdakwah, menyampaikan muhadarah, direkam, difoto, di video dalam keadaan beliau nggak tahu. Karena sebagian masyayikh seperti itu seperti Syekh Ibnu Baz rahmatullah alaih beliau juga pernah melafatkan dengan ucapan bahwasanya aku enggak ridho dengan perbuatan mereka. Haula sawaruni. Jadi mereka itu yang memfoto aku dalam keadaan beliau enggak ridho. Nah, ini perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jadi, enam kepergelinciran para ulama bukan hujjah. Al-hujjah Al-Qur'an was sunnah. Nah, kita lihat sini. Li'anna al-Imam syafii mujtahidun yukhthi'u wa yusib. Masyaallah. Karena Imam Syafi'i adalah seorang yang mujtahid Orang yang ahlu istihad. Yang mana terkadang keliru, tanpa benar. Ini hampir mirip dengan ucapan kemarin yang kita nukilkan ucapan siapa? Imam Malik. Nah, Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan ilmi wa Fadlih. Apa kemarin? Hafal belum? Ya, sebutkan. Naam. Kata beliau bagus sekali. Inna ma'ana basyarun ukhti wa usib atau usib wa ukhti ukhti wa usib. Naam. Jadi aku manusia biasa, kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah pendapatku, fatwaku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhu bih. Selama pendapatku mencocoki Al-Qur'an Sunnah maka ambillah. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Selama pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah tinggalkanlah ucapan yang sangat bagus. Nasihat dari seorang imam, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullah. Naam. Kita lihat di sini wal hujjah fi kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam la fi syafi'i wala ahmad wala abi hanifah wala malik masyaallah kuat sekali ini ya Syekh Shalal Fauzan Habibullah taala mengatakan hujjah itu ada di dalam ucapan rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pada ucapan Imam Syafi'i bukan pada ucapan Imam Ahmad, bukan pula pada Abu Hanifah, bukan pada bukan pula pada Imam Malik. Jadi hujat ada pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Apalagi Abu Hanifah yang disebutkan para ulama membangun mazhabnya dibangun di atas 120 hadis. Nah, barakallahu fikum yang 80 hadisnya dhaif, yang 40 hadisnya sahih. Oh ya, 120 hadis itu yang 80 apa? Dhaif. Oh ya, yang dua, yang apa yang 40? Nah, barakallahu fikum sahih seperti itu ya. Nah, bisa dilihat nanti di dalam syarah Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah terhadap kitab Lamiyah di Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan di belakangan itu Imam Abu Hanifah beliau dikatakan imam mazhab karena masyhurnya saja. Ada pengikutnya wa illa na barakallahu fikum mazhabnya paling jauh daripada kebenaran. Karena seringnya mengikuti apa? Ra'yi, yaitu akal. Nah, barakallahu fikum bukan dalil. Membangun madhabnya 120 hadis. 120 hadis, 80 hadis yang dhaif, yang 40 yang sahih. Berarti ujung-ujungnya cuma 40 hadis sahih yang dipakai. Nah, dan banyak sekali kalau dilihat dari orang-orang yang ta'assub fanatik dengan madhab Imam Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum terkadang banyak istilah pendapat-pendapat yang melenceng atau pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan apa? dalil. Nam barakallahu fikum penisbahan mengenai apa? nam bolehnya irsal ketika nam takbir. Jadi, Allahu akbar seperti ini. Waalaikumsalam Kalau kita kan Allahu akbar bersedekap. Nah, kemudian bolehnya berwuduk dengan air nabit. Air nabit itu air endapan kurma atau endapan anggur. Jadi anggur, nah direndam gitu nanti lama-lama airnya itu kan ada rasa anggurnya atau nah, endapan nabi nabit eh, barakallahu fikum endapan kurma. Jadi kurma dihilangi biji-bijinya atau masih utuh tapi dibuka, direndam maka air lama-lama, airnya itu kan berubah nanti rasa dan juga warnanya. Nah, itu boleh wudu pakai itu. Paham ya? Katanya suci. Naam suci tapi apakah mensucikan? Paham ya? Naam. Itu suci airnya benar suci tapi apakah mensucikan? Jangan sampai keliru. Kita wudu dengan air suci yang mensucikan. Air suci dan mensucikan. Air kopi suci enggak? Najis berarti. Air kopi suci enggak? Suci. Air susu suci. Nescafe, air air Nescafe itu suci, tapi apakah boleh wudhu pakai itu? Enggak mensucikan. Paham ya? Kalau antum wudhu pakai nabit, pelikat semua nanti. Paham ya? Nah, yang jelas barakallahu fikum disebut para ulama madhab yang paling jauh dari kebenaran adalah madhab Abu Hanifah. Na'am barakallahu fikum. Pembahasannya bukan di kitab ini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah yang jelas diikutkan mazhab yang empat karena masyhurnya punya pengikut itu aja. Na'am. Ikhwani fid din azani wasakumullah. Jadi hujjah adalah berada di ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu jangan berani menolak, menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mengedepankan ucapan orang-orang yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Imam Syafi'i rahimatullah alaihi sebagaimana yang dinukilkan oleh na barakallahu fikum Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal mutafaqih apa itu? Bukan itu yang satunya lagi. Laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dahu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Imam Syafi'i mengatakan laqad dhalla man taraka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dahu. Artinya sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan mengambil ucapan orang setelahnya. Jadi dia lebih mengedepankan ucapan yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maksudnya ya? Jangan sampai. Nah, dalam Disebutkan juga eh, termasuk ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah yang akan sebutkan nanti, "Idza sahhal hadis fa huwa Apabila hadis itu sahih itulah prinsipku dan manhajku atau itulah jalanku. Nah, jadi Imam Syafi'i aja menyandarkan hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wala yakunu qaulul 'alim hujjatan illa idza wafaqa dalil masyaallah. Tidaklah ucapan seorang alim itu hujjah kecuali apabila mencocoki dalil. Walaupun seorang alim berucap berfatwa, tapi kalau berseberangan dengan dalil bukan hujah. Paham ya? Bukan hujah. Nah, kata beliau, dan tidaklah ucapan seorang alim itu hujah kecuali apabila mencocoki dalil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah, jangan kita bermudah-mudahan apa? Naam sekedar semata-mata mengikuti fatwa ulama, jangan. Fatwa ulama yang kita ambil yang kita amalkan, yang kita na fikum sebutkan upayakan mencocoki dalil. Mencocoki dalil Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, itu bantahan yang kedua. Yang pertama apa? Penisbahan melafatkan niat kepada Imam Syafi'i penisbahan yang batilah yang tidak benar. Kedua, taruhlah kalau seandainya benar penisbahannya, maka Imam Syafi'i bukan apa? hujjah Bukan hujjah Imam Syafi'i, wala Ahmad, wala Abu Hanifah, wala Malik. Semuanya bukan hujjah. Hujjah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga. Salisan yang ketiga, alladhi ruwiya 'an Syafi'i annahu qala as-salatu laysat ka ghairiha. As-salatu la yudkhal fiha illa bi dzikrillah. Wal murad bi dzikr at-takbir. Yang ketiga, yang diriwayatkan Nah, dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mengatakan as-salatu laysat ka ghairiha. Salat itu enggak seperti yang lainnya. Salat itu tidak seperti yang lainnya. Naam. As-salatu la yudkhal fiha illa bi dzikrillah. Naam, yang namanya salat itu eh, tidaklah diawali atau dimasukkan padanya atau dimasukkan di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan apa sesuatu yang menung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal murad dzikr at-takbir. Maksudnya solat itu tidak diawali kecuali dengan takbir. Takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Pahami ya, baik ya? Takbiratul ihram. Na'am barakallahu fikum. Fa'ala kulli halin. An-niyatu ma'malun qalbiyun. Atas berbagai macam keadaan, maka niat itu adalah amalan hati. Wala yajuzu talaffudzu biha. Enggak diperkenankan, tidak diperbolehkan melafatkan dengannya. Naam. Wallahu ankara 'alal a'rabi alladhi qalu bahkan Allah taala mengingkari ucapan al-a'rab. Apa al-a'rab itu? Orang-orang Badui. Jamak dari Arabiyun, bukan orang-orang Arab ya. Kalau antum mengartikan dan Allah taala mengingkari eh, mengingkari orang-orang Arab keliru. A'rab A'rabun jamak dari A'rabiyun, orang-orang Badui. Paham ya? Kalau Arab Arabiyun lain lagi. Nah, barakallahu fikum jangan sampai keliru. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari terhadap orang-orang Badui alladzina qalu yang mereka mengatakan amanna. Perhatikan baik-baik ya. Mereka mengatakan amanna faqala jalla wa ala mukhatiban rasulah. Maka Allah taala berkata dalam keadaan mengajak bicara rasulnya, pul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakanlah kepada mereka, kalian tuh belum beriman. Maksudnya belum beriman dan iman yang sempurna. Walakin kulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Walam yadkhulul iman fi qulubikum dan iman itu belum masuk pada pada hati-hati kalian, maksudnya iman yang sempurna. Karena setiap muslim mukmin dan setiap mukmin apa? muslim. Ini kok ada yang benar. Dulu ketika di sekolahan diajarkan setiap mukmin muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Itu kalau global keliru. Bahkan setiap mukmin muslim dan setiap muslim mukmin maksudnya punya asal iman. Setiap muslim itu mukmin, punya dasar keimanan. Kalau dikatakan setiap muslim belum tentu mukmin, itu keliru. Paham ya? Setiap mukmin muslim jelas, tapi setiap muslim apa? Ya mukmin juga. Maksudnya punya asal iman, punya dasar keimanan. Karena kalau nggak punya iman sama sekali, bagaimana? Kafir. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi, ungkapan tersebut Nah, kalau masih ada di benak diluruskan. Yang jelas setiap mukmin muslim dan setiap muslim juga mukmin. Mukmin maksudnya punya asal iman. Karena kalau setiap muslim belum tentu mukmin, itu enggak benar. Nah, kalau diglobalkan seperti itu ya. Naam barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi ketika orang Badui mengatakan kami sudah beriman, Rasulullah diperintahkan oleh Allah taala agar mengatakan kalian belum beriman. Eh, akan tapi ucapkanlah kami telah berislam. Dan belum masuk keimanan pada hati-hati kalian keimanan yang sempurna. Ila qawlihi qul atu'allimunallaha bidinikum? Katakanlah, apakah kalian mengajari mengkabarkan kepada Allah tentang agama kalian? Maksudnya kalian enggak ngabarkan, Allah oh, tahu gitu Kalian enggak perlu ngabarkan, Allah telah tahu yang ada di hati-hati kalian. Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat. Fa Allah Subhanahu la yahtaju an tu'allimahu an niyyatika biqaulika ana nawaitu kada wa ana amiltu laka kada wa kada. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh enggak butuh engkau mengkabarkan kepada Allah taala tentang niatmu. Dengan ucapanmu, aku meniatkan seperti ini. Aku mengamalkan untukmu seperti ini, seperti ini. Enggak perlu dikabarkan. Jadi niat tempatnya di mana? Niat tempatnya di dalam hati. Zikir tempatnya di mana? Di mana? Zikir tempatnya di mana? Lisan. Paham ya? Diucapkan maksudnya. Kalau niat di dalam hati. Nah, itu ingat-ingat kaidahnya jangan sampai terluputkan barakallahu fikum. Naam. Kemudian di sini disebutkan Allah ya'lamu hadza biduni an tukhbirahu subhanahu. Allah Ta'ala sudah mengetahui tanpa engkau mengkabarkan sudah tahu. Fa 'alaika bi islahin niyyati wa israrin niyyah wa 'adami biha. Kata beliau wajib atasmu untuk memperbaiki niat dan merahasiakan niat dan tidak melafatkan dengannya. Karena seringnya kalau orang beramal kalau niatnya dilafatkan, itu mengundang untuk apa? Ria. Paham ya? Eh, dia mau sedekah, eh, sudah mau ngasihkan enggak langsung ngasihkan, bicara niat dulu. Eh, nawa itu an atas sodak, Paham ya? Baru dikasihkan. Akhirnya orang kan, wah orang ini mau sedekah, akhirnya orang tahu gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi diam aja sudah, niat di dalam hati. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa amma talaffuzu 'inda dhabhi al-udhiyah falaysa talaffudan biniyah. Adapun perhatikan baik-baik ini. Adapun melafatkan ketika menyembelih sesembelihan, maka itu bukan melafatkan niat. Bukan melafatkan apa? Niat. Ketika antum mau menyembelih sesembelihan ayam atau kambing atau sapi, hewannya didatangkan. Pisau sudah diasah misalkan. Kemudian antum sudah siap untuk menyembelih? Sudah ada niatan belum? Sudah ada niatan. Enggak perlu didapatkan niat itu. Adapun doa mungkin ada. Kita lihat. Li'anna qawlahu Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillah wallahu akbar summa dzabaha. Nam ya Allah, sesungguhnya sesung, eh, ya Allah minka walaka darimu dan untukmu. An Muhammadin wa ummatih dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bismillah wallahu akbar summa dzabaha menyebutkan bismillah wallahu akbar summa dzabaha. Nah, ini walaupun pada asalnya enggak perlu antum sebutan panjang itu enggak harus. Nyebutan panjang cukup bismillah wallahu akbar cukup. Mamnya Meringkas bismillah bismillah wallahu akbar cukup. Bahkan bismillah saja cukup. Intinya tasmiyahnya itu intinya. Mamnya intinya apa? Tasmiyahnya. Karena kalau antum makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah taala itu haram. Innama harrama rabbukum. Innama harrama alaikumul Inna maharrama 'alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala adil fala isma 'alaihi. Artinya sesungguhnya Allah taala telah mengharamkan atas kalian apa? Adam, eh, bangkai, maitah, bangkai. Bangkai haram, wadam, darah juga haram. Eh, darah hukumnya haram. Paham ya? Kalau di Jawa namanya dideh. Jadi darah itu ditaruh di sebuah pansi, kemudian digoreng. Setelah digoreng, dipotong-potong seperti hati itu bentuknya. Rasanya ya mungkin sebagian orang yang pernah merasakan enak, tapi haram. Tapi ya haram hati-hati ya, terutama biasanya dulu yang sering ada itu di warung-warung kucing. Atau istilahnya apa? Nasi kucing itulah biasanya. Tapi kalau antum melihat misalkan kok istilahnya Nah barakallahu fikum bukan darah ya nggak masalah. Kalau darah kalau mencurigakan jangan dibeli. Karena sebagian tempat masih ada seperti itu. Jadi ketika nyebeli ayam, darahnya itu eh, ditaruh di sebuah pansi, kemudian kan setelah itu nanti digoreng. Paham ya? Mengental dulu itu ya, mengental dulu digoreng. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kalau bahasa Indonesianya nggak tahu apa yang penting darah itu aja ya. Darah goreng gitu ya. Nah, barakallahu fikum kalau bahasa Jawanya ma'rufnya dikenal dengan itu tadi. Enam tayyib barakallahu fikum seperti itu. Jadi yang diharamkan pertama adalah bangkai. Kedua apa? Dam darah. Ketiga lahmal khinzir daging babi. Haram. Jadi kalau suatu ketika kamu jalan-jalan nemu sebuah tempat kok ada jual sate B1, B2 hati-hati. B1 itu anjing, B2 itu babi. Itu singkatan aja itu untuk ngelabui orang penasaran itu. Jangan malah tuh masuk nyoba. Ya? Ini ini saran aja ya. Soalnya pengalaman banyak ikhwah yang cerita itu seperti itu. Ada yang keblasut juga kebelasuk tanya itu ternyata B1 itu anjing. B2 itu apa? Babi nanti. Terkadang diplesetkan juga. Sate jamu. Sate jamu sate sate anjing. Allah musta'an. Yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Sekarang itu banyak orang yang pandai seperti itu. Naam. Terutama ya mereka yang jauh dari agama dan juga apalagi naam sudah sering terbiasa makan makanan yang haram tadi. Allah musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah atas ayat tadi yang setelahnya wa ma uhilla ayatnya itu. Wa ma uhilla bihi Dan sesuatu yang disembelih nah barakallahu fikum untuk selain Allah taala. Nah, barakallahu fikum itu terutama niatnya karena memang selain Allah taala, tapi ada ayat yang nas eh, barakallahu fikum yang larangan untuk makan kalau tidak dibacakan tasmiyah apa itu? Nah, wala taqulu wala taqulu mimma lam yudkar ismullah alaih. Jangan kalian makan sesembelian yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih tersebut. Jadi ketika mau menyembelih perhatikan baik-baik. Sudah ada niatan, na'am niatan sudah ada. Nah, ketika mau menyembelih, pertama kali adabnya nam pisau itu dipertajam. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Baik alat ini pisau atau kayu atau besi intinya tajam. Karena zaman dahulu kan nggak ada pisau. Paham ya? Zaman dahulu mungkin pakai batu yang istilahnya lansip atau yang tajam atau kayu yang tajam bisa juga. Intinya tajam. Wal yurih dhabihatahu dan hendaknya membuat senang hewan sesembelihannya. Jadi jangan ditampakkan di depannya gini pisaunya. Paham ya? Tapi sembunyikan dulu, dah siap bismillah. Paham ya? Seperti itu barakallahu fiikum. Nah, upayakan Dua apa upaya upayakan urat yang di sini itu yang untuk pernafasan dan juga satunya apa itu? Makanan itu putus, upayakan gitu. Yang jelas, nah barakallahu fikum semakin bagus dan semakin tersembunyi pisau tadi itu semakin bagus. Karena dulu pernah kisah aja ya, ketika di Damat kami menyaksikan dulu sempat mengundang orang-orang yang ahli menyembelih nah barakallahu fikum sapi atau unta nahar itu ya. Itu sebagian mereka orang awam, nggak paham. Jadi Unta-unta, sapi-sapi yang bersembelih itu ditampakkan aja senjata depannya gini. Ada yang nangis, hewan padahal. Bayangkan tuh. Keluar air matanya ada. Memang walaupun istilahnya hewan itu nggak berakal, tapi perasaan mungkin ada juga gitu loh. Paham ya? Yang jelas hati-hati aja yang ketika menyembelih sembunyikan dulu pisau tajam, pastikan dan setiap bismillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu sebenarnya pembahasannya nanti ya di dalam kitab fikih, cuman nggak masalah disinggung sedikit saja. Nah, kita lihat di sini para kalafikum hafizakumullah. Yang jelas syahidnya di sini nah tidak perlu kita melafatkan niat. Adapun doa tadi bukan niat tapi memang doa tersendiri. doa doaun. Ini adalah doa wa talaffuzun bil manwi wa laisa talaffuzan bin niyyah. Ini hanyalah doa dan melafatkan apa yang diniatkan, bukan melafatkan niat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksud diniatkan untuk siapa gitu loh. Kalau niat untuk menyembelihnya enggak perlu dilafatkan. Paham belum? Seperti kemarin tuh, haji atau umrah ketika Rasulullah haji wada', nah barakallahu fikum sekaligus umrah, itu Rasulullah sudah meniatkan ketika mengatakan labbaika umratan wa hajjan, itu bukan melafatkan niatnya. Tapi apa? Melafatkan diniat untuk siapa? Diniat untuk apa? Kegiatan ritual tersebut, untuk umrah atau haji. Itu enggak masalah. Paham ya? Bedakannya Kalau niat umrah hajinya sudah ada. Tapi untuk sesuatu yang diniatkan Nah, untuk siapa? Untuk apa kegiatan ritual yang dia lakukan? Untuk mata haji. Paham ya? Seperti itu kan dilaporkan enggak masalah, itu bukan niatnya. Seperti ini. Antum ketika mau menyembelih sudah ada niatan belum? Sudah ada niatan. Nah, antum ketika sebelum menyembelih membaca doa ini, sesembelian ini untukmu ya Allah. Paham ya? Ini kan bukan melafalkan niat, itu tujuan aja. Paham ya? Bedakan ya nanti ada pembahasan tersendiri yang jelas itu bukan melafalkan niat. Wa huwa mithlu at-talaffuz bin nusuk itu pembahasannya seperti pembahasan melafatkan dengan nusuk yaitu enam ibadah haji yang kemarin kita lewati ketika Rasulullah SAW mengatakan Allahumma atau mengatakan labbaika enam umratan wa hajjan. Paham ya? Umratan wa hajjan kemarin sudah kita lewati. enam. Fa idza dabahta al-udhiyah fa innaka tu'ayyin alladhi qasadtahu. Apabila engkau menyembelih sebuah sesembelihan, maka sesungguhnya engkau memastikan menentukan tujuan sesembelihan untuk siapa. Naam, hal huwa laka aw liwalidika aw li Sesembelian itu untuk dirimu sendiri atau untuk orang tuamu atau untuk orang lain? Paham ya? Naam, ini kan eh, barakallahu fikum dibaca seperti ini. Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam eh, ketika antum mau akikahan misalkan, paham ya? Akikahan atau misalkan untuk kurban atau yang semisalnya antum niatkan untuk siapa? Untuk dirimu sendiri atau untuk keluargamu atau untuk eh, orang lain gitu loh. Ini berarti apa? Melafatkan tujuan apa? Diperuntukkan untuk siapa saja. Itu, paham ya? Bukan niatnya, niat sudah ada, niatnya perlu dilafatkan. Enggak perlu mengatakan aku niat aku aku niat untuk menyembelih enggak perlu. Paham ya? Seperti itu enggak perlu. Kita lihat, hal huwa laka aw li walidika aw ahadin? Apakah sesembelihan itu untukmu atau untuk kedua orang atau untuk orang tuamu atau untuk orang lain? Famin ajli tamyiz tu'ayyin alladhi qasadtah. Maka dalam rangka atau membedakan, maka engkau menentukan nam barakallahu fikum siapa yang engkau inginkan. Berarti dengan ini kita selesaikan hadis yang pertama dari nam barakallahu fikum eh, hadis arba'in anawiyah Hadis yang pertama hadisnya Amirul Minin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum insyaallah taala nanti kita akan apa? Akan memasuki hadis yang enam kedua pada pertemuan yang akan datang nanti. Tentunya hadis yang kedua ini agak panjang jadi dikasih waktu karena syarahnya juga panjang untuk menghafalnya. Nah, barakallahu fikum terutama yang sudah besar-besar sudah bisa menghafal, menghafal. Namanya hadis Jibril. Panjang hadisnya tapi mudah dihafal. Bagi yang dimudahkan barakallahu fikum, yang kecil mau menghafal enggak masalah. Boleh-boleh saja mubah, tapi kalau yang besar-besar ya yusra. Nah, dalam artian nah dianjurkan, dianjurkan untuk menghafalnya para fikum karena hadisnya mudah dihafal walaupun panjang dan sering didengar. Hadis Jibril dikenal dengan apa? Hadis Jibril. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha.